Tema yang menjadi pembahasan kita pada hari ini sebagaimana sudah antum ketahui adalah salah satu tema yang berisi nasihat untuk kita semuanya yaitu sukses dunia akhirat hakikat dan cara meraihnya. Ikhwani fi a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita dalam melakukan kajian ilmiah di pagi hari ini dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bantu dan Allah tolong kita untuk beramal dengannya. Sukses dunia dan sukses akhirat merupakan dambaan setiap insan mukmin merupakan target setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun yang terpenting adalah kita mengetahui makna kesuksesan yang hakiki baik di dunia maupun kesuksesan hakiki di akhirat nanti. Kalau kesuksesan di akhirat tidak lain puncaknya adalah dimasukkannya seorang hamba ke dalam jannah Allah dan diselamatkannya dia dari anak. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور seluruh yang berjiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan hanyalah balasan seluruh amalan kalian, ganjaran kalian itu akan disempurnakan balasannya di hari kiamat nanti. Barang siapa yang Allah jauhkan, Allah selamatkan dari azab an-nar Kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah Faqad faza Sungguh dia telah sukses Wamal hayatud dunia dan tidaklah kehidupan dunia ini Illa mata'u Adalah kesenangan sejenak Yang menipu Demikian Allah menegaskan pada kalimatnya faqad faza, sungguh dia adalah orang yang sukses. Kapan kesuksesan itu dengan apa ditandai? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang Allah jauhkan, Allah selamatkan dia dari azab an-nar, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Itulah kesuksesan yang hakiki. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Bukanlah kesuksesan hakiki itu adalah kesuksesan duniawi bagi seorang mukmin Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan sejenak yang menipu melalaikan manusia dari kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menggambarkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Fatir ayat yang kelima Allah mengatakan يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya janji Allah itu benar dan nyata. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini menipu kalian, berhasil melalaikan kalian. Demikian Allah mengatakan. Mengingatkan kita dari Perhiasan kehidupan dunia yang sejenak dan fana serta tidak lama waktunya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 Allah Azza wa Jal mengatakan Zuyina linnati hubbu syahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب telah dihiaskan kepada manusia dalam pandangan dan pendengaran mereka seluruhnya Allah hiaskan kepada umat manusia ini Hubbus syahwat, cinta syahwat, mengikuti kemauan syahwat. Baik syahwat terhadap wanita ataupun syahwat senang banyak anak dan keturunan ataupun juga syahwat terhadap harta yang melimpah ruah dari berbagai jenisnya baik dari emas, perak, kendaraan tunggangan kuda-kuda yang bagus ataupun ternak-ternak yang baik dan pertanian semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah perhiasan yang Allah hiaskan kepada manusia seolah-olah indah dipandang, enak didengar, nyaman untuk dimiliki Wallahu indahu husnul ma'ab. Sementara Allah di sisinya lah ada tempat kembali yang terbaik. Tempat kembali yang indah, yang bagus. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai kalian manusia yang jauh lebih baik dari itu semua? lilladzina taqau 'inda bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah nanti di sisi Rabb mereka jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha jannah surga-surga kebun-kebun dan taman surga yang mengalir di dalamnya berbagai sungai yang Allah jelaskan dalam ayat yang lainnya sungai itu anhar yang yang Allah katakan min labanin lam yataghayyar ta'mu mengalir padanya susu yang tidak pernah berubah rasanya wanharin min khamrin lazzatin lisyaribin begitu juga di situ ada sungai yang mengalir di sana khamr yang lezat untuk diminum semua itu mengalir di dalam kebun-kebun surga. Kemudian Allah sebutkan wajah nadim min asari musaffa dan surga-surga yang mengalir di sana, wa sungai-sungai yang mengalir di sana, madu yang bersih. Demikian Allah mengabarkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min dan para istri yang suci bersih. Kemudian di akhir dan penghujungnya mereka mendapatkan ribuan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang hakiki. Yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya bahwa itulah kemenangan yang terbesar dan Allah nyatakan penduduk jannah sebagai orang-orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-20, "La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Tidaklah sama antara penduduk neraka, penghuni neraka dan penghuni jannah. Penghuni jannah itulah mereka orang-orang yang faizun, yang sukses. Sehingga dari sini kita tahu bahwa tolak ukur kesuksesan yang hakiki adalah berhasilnya seseorang dengan izin dan rahmat Allah masuk ke jannah Allah. Terselamatkan dari azab an-nar. Ikhwani fiddin, Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al dukhan ayat yang ke-51 hingga 57 menyebutkan beberapa kenikmatan jannah dan orang yang akan masuk jannah. Kemudian Allah katakan bahwa itulah al-fauzul azim, kemenangan yang agung yang besar, kesuksesan yang sungguh yang sungguh besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك زوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang yang orang-orang yang bertakwa mereka nanti akan berada di tempat yang aman aman dari berbagai gangguan aman dari berbagai kekhawatiran kekhawatiran terhentinya atau terputusnya kenikmatan terhentinya kenikmatan karena adanya musibah dan malapetaka atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya dari penyakit dan kematian benar-benar mereka berada dalam maqam amin tempat yang aman fi jannatin wa uyun mereka berada di kebun-kebun surga dan mata air mata air yang segar Kemudian Allah katakan yalbasuna min sundusin wa istabraqin. Mereka di surga tersebut memakai pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan sutra-sutra yang tebal. Mutaqabilin dalam keadaan mereka duduk saling berhadapan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut Kadzalika wa zawwajnahum bihurin Yang demikian itu kata Allah, kemudian kami berikan kepada mereka wanita-wanita surga hurun yang Allah sebut dengan hurun yang memiliki mata yang indah yang tidak melihat kecuali para suami mereka. hurum maksuratun fil khiyam kata Allah. Wanita-wanita surga yang mereka tetap tinggal di kemah-kemah mereka tidak pernah pandangan mereka menuju kepada selain suami-suami mereka. Demikian kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan. Kemudian Allah katakan yadkhuluna fiha bikulli fatihatin aminin. Mereka selalu meminta apa yang mereka inginkan dari berbagai buah-buahan dalam keadaan mereka aman, tenang, sejahtera, la yadhuquna fiha al-mauta mereka penduduk surga tersebut tidak akan pernah merasakan kematian illa al-mautatal ula kecuali kematian ketika mereka di dunia kematian di dunia itu saja yang pernah mereka rasakan setelah itu mereka hidup selama-lamanya abadal abidin di jannah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wa azab al jahim dan Allah selamatkan dia Allah selamatkan mereka dari azab neraka yang pedih fadlan min rabbik semua itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dari sisi Allah wadzalika au dzalika huwal fawzul azim demikian itulah kemenangan yang benar yang besar yang agung Al-Fawzul Azim Kata-kata ini sering Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kepada kita kesuksesan yang hakiki Yaitu kesuksesan di akhirat Bukan kesuksesan duniawi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dunia itu adalah kehidupan yang menipu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya mengatakan di antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Auf al Ansari radhiyallahu anhu beliau mengatakan wallahi mal faqra akhsha alaikum demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku takutkan aku khawatirkan menimpa kalian ولكن أخشى عليكم أن tubsata الدنيا عليكم fatanafasuha كما tanafasuha fatuhlikakum كما ahlakathum Justru yang aku khawatirkan adalah kalau dibukakan terhadap kalian keduniaan berbagai kenikmatan duniawi, berbagai jenis harta duniawi, sehingga kalian berlomba-lomba berambisi untuk meraihnya saling berebut untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang atau umat yang sebelum kalian juga demikian akhirnya dunia tadi membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahawa kesuksesan yang hakiki itu adalah kesuksesan akhirat. Jannah Allah. Riba Allah. Diberikan kita kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah Azza wa Jalla di jannah nanti diselamatkan kita dari azabnya diselamatkan kita dari hisab yang melelahkan dan kemudian kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang yasira yang mudah dan ringan diberi kesempatan kita melalui as yang Allah bentangkan antara dua bibir jahannam dengan kecepatan yang tinggi melalui as tanpa langkah yang tertatih-tatih yang membahayakan kita. Itulah yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran 185 yang tadi awal kita dengarkan bersama. Faman zuzziha 'anil Barang siapa yang Allah jauhkan dia, Allah selamatkan dia dari azab an-nar wa udkhilal jannah faqad faz kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya sungguh dia adalah orang yang baza telah sukses dan berhasil ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum oleh karena itu ketika kita mengetahui hakikat sebenarnya kesuksesan atau dengan kata lain kita mengetahui sekelumit tentang makna kesuksesan yang hakiki Yaitu dengan diselamatkannya kita dari azab an Kemudian Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Yang terpenting dari itu semua adalah Dengan apa kita meraih Kesuksesan hakiki Di akhirat tersebut Kemudian apa makna kesuksesan hakiki di dunia? Kesuksesan hakiki di dunia disimpulkan dalam berbagai dalil syar'i antara lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam sunatnya rahimahullah dari sahabat Al-Miqdad ibn Aswad Rasulullah SAW mengatakan Inna sa'ida laman junnibal fitan Inna sa'ida laman junnibal fitan Inna sa'ida laman jumnibal fidan Falaman ibtulia Fasabara fawaha Sungguh seorang yang berbahagia Yang senang Sukses adalah seorang yang dijauhkan Dari berbagai fitnah Diulang oleh Rasulullah sebanyak tiga kali menunjukkan pengulangan Rasulullah SAW kata-kata ini sebanyak tiga kali bahwa pembahasan ini atau berita yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Hingga beliau takid, beliau tegaskan dengan pengulangan kata-kata tersebut. Kemudian Rasulullah tegaskan dengan adanya huruf inna Inna sa'ida Huruf inna berfungsi sebagai penegasan Yang bermakna sungguh Kemudian adanya huruf lam pada kalimat laman junibal bidah sebagai atau bermakna dan berfungsi penegasan menunjukkan bahwa seorang yang senang dan bergembira sukses yang hakiki adalah seorang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Keselamatan atau kesuksesan di dunia adalah ketika seseorang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Kesuksesan dunia yang akan menjadi lambang kesuksesan akhirat. Yang pertama adalah ketika seorang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh di dunia ini. beramal soleh ketika dia menghadapi di saat munculnya berbagai fitan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dalam salah satu ayatnya Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian kepada kalian. Ikhtibar istilah ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Di dalam atau ketika menghadapi ujian tersebut siapa yang terbaik amalannya ketika menghadapi fitnah berbagai fitnah dan ibtilah sungguh merupakan lambang kebahagiaannya seseorang di akhirat ketika dia di dunia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh. Amal saleh itu adalah amal yang dimulai dijalankan dan diakhiri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai amalan tersebut mengharapkan ridha Allah, menjalaninya hingga selesai mengakhirinya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal soleh. Kemudian amal soleh itu adalah amalan yang mencocoki sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang bisa beramal dengan dua gambaran yang baru saja kita dengarkan, ikhlas karena Allah dan amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan bimbingan syariat, sungguh dia adalah orang yang sukses dan tidak merugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan amalan atau ibadah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa yang ikhlas kerugian terbesar adalah ketika seorang hamba di dunia dia beramal